Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis, Akidah Imam Alil Hadis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang af'al ibad khalqullah atau makhlukatun. Bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah. Beliau mengatakan wa yaqulun innahu la khaliqa 'alal haqiqa Allah azza wa jalla. Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Sesungguhnya tidak ada pencipta secara hakiki kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa inna aksabal ibad kullaha makhlukatulillah lillah. Dan sesungguhnya perbuatan hamba semuanya adalah ciptaan Allah. Wa inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. La hujjata liman adallahu Allah azza wa jalla. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang Allah sesatkan. Allah berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah." Katakanlah, Allah memiliki hujjah yang kokoh, yang kuat. Falau sya'ala hadakum ajma'in. Seandainya Allah berkehendak, Allah memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Kemudian Allah mengatakan lagi, "Kama bada'akum ta'udun, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah." Sebagaimana awal penciptaan kalian, maka demikianlah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok dari manusia ada yang Allah berikan hidayah, sekelompok manusia yang lain Allah tetapkan kesesatan atas mereka. Allah juga berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami akan memenuhi kebanyakan ya dari manusia dan jin di dalam api neraka jahanam. Allah juga mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Di dalam musibah itu menimpa di atas muka bumi dan di dalam diri kalian kecuali telah dicatat sebelum Allah menciptakan musibah tersebut. Wa mana an nabra'aha? Makna nabra'aha ay nakhluquha. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan pada akhir pertemuan kemarin, ini akhir daripada pembahasan kita bahwasanya musibah itu telah Allah eh, catat sebelum Allah ciptakan, Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Wa bila khilafin fil lughah. Wa qala mukhbiran an ahlil jannah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ucapan beliau dan Allah berfirman menceritakan tentang penghuni surga yang mana mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami ya ya, sampai kami bisa masuk ke dalam surga. Seandainya kami tidak diberikan hidayah oleh Allah, eh tidak akan mungkin kami bisa mendapatkan hidayah tersebut. Ya. fillah rahimani wa Inilah yang wajib untuk kita yakini. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau kita mendapatkan nikmat itu sebetulnya murni adalah taufik hidayah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita ditimpa musibah, maka itu adalah karena eh sebab dosa-dosa dan perbuatan maksiat kita. Makanya Allah mengatakan, "Ma'asabaka kami min hasanatin Allah." Apapun yang eh, diberikan kepada kalian daripada nikmat itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asabaka kami min sayyatin famin nafsik Adapun musibah, kejelekan ketika menimpa kalian itu karena sebab dosa-dosa kalian. Imam Tuhawi rahimahullah mengatakan wa kullum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Manusia hidup itu dengan kehendak dari Allah di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat hidayah, ya kita bisa beribadah, kita bisa talabul ilmi, belajar ilmu agama yang sahih, maka itu adalah taufik dan hidayah dari Allah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dampak positif kalau kita memiliki keyakinan kebaikan itu dari Allah, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengantarkan kita kepada asyukrulillah azza wa jalla. Bersyukur kepada Allah, kemudian kita tidak menyombongkan diri kita eh, harta kita, ilmu kita, hidayah ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penghuni surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa masuk ke dalam surganya. Adapun kalau ditimpa musibah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh makanya kalau kita renungkan, eh sekali lagi khutbatul hajah yang sering kita sampaikan pada awal khutbah, mukaddimah khutbah kita, ceramah kita, pengajian kita, al innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh eh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini khutbah yang sangat luar biasa sampai ada seorang sahabat masuk Islam dikarenakan apa? takjub dengan eh, khutbatul hajah ini karena memang maknanya itu sangat amat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Innalhamdulillah, nahmadu. Segala puja bagi Allah yang kami memujinya. Kenapa? Setiap hari kita banyak mendapatkan nikmat. Meskipun ada musibah, itu sedikit jika dibandingkan dengan eh, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan sakit gigi, namun anggota tubuh kita yang ratusan ini sehat walafiat. Maka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat masih banyak yang lain yang lebih ditimpa musibah dibandingkan kita segala puji bagi Allah nahmaduhu kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ya wa nasta'inuhu kita mohon pertolongan kepada Allah karena dalam kehidupan kita tidak mungkin kita terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa hidup. Tanpa pertolongan Allah, tidak akan mungkin kita bisa datang ke masjid ini. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kita ikrarkan ketika kita mendengar muadzin mengatakan hayyalas salah. Itu sekali lagi adalah bentuk kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Dalam hal yang baik atau yang mubah kita minta tolong kepada Allah. Namun manusia tidak terlepas daripada kejelekan. Maka apa yang dia perbuat? Wa nastaghfiruhu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Setelah beristighfar, dia tahu Suatu saat dia akan jatuh lagi ke dalam eh, ya jurang dosa dan maksiat tersebut. Dia mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ikut eh, ya kemaksiatan tersebut dan mohon perlindungan dari Allah. Jangan sampai terkena musibah. Ini adalah ya, khutbah yang sangat luar biasa. Kalau kita renungkan, ya, kita camkan betul-betul, kita ingat terus maknanya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang selalu beristighfar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita basal minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semuanya kita gantungkan kepada Allah dharra di Dikala susah maupun senang, kita selalu apa? Ingat kepada Allah, kita gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala, "Allau yasha Allah la nasa jami'an." Seandainya Allah berkehendak, Allah sanggup memberikan hidayah kepada semua manusia eh di atas muka bumi ini. Namun sekali lagi, Allah memiliki hikmah yang dia ketahui bahwasanya manusia itu akan terbedakan, eh tergolongkan antara ashabul jannah, eh penghuni surga dan penghuni neraka. Nauzubillahi min adabinar. Wa qala walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida. Seandainya Allah berkehendak, Allah menjadikan manusia umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Namun senantiasa manusia berselisih illa man rabbuk kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Intinya sekali lagi semuanya di tangan Allah. Hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Namun sudah kita sampaikan kemarin semuanya ada hukum sebab akibat. Allah tidak begitu saja memberikan hidayah eh kecuali mereka-mereka yang betul-betul menginginkan hidayah tersebut, betul-betul melampangkan hatinya untuk memberikan hidayah. Ya, contoh yang sudah kita sampaikan, ya Salman Al Farisi jauh-jauh dari negara Persia datang kota Madinah ingin mendapatkan petunjuk Allah berikan petunjuk kepadanya menjadi seorang sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam namun paman-paman Rasulullah SAW yang dekat dengan Rasulullah SAW kerabat Rasul SAW karena hati mereka tidak dibuka untuk men, eh, mendapatkan hidayah. Eh mereka sombong, eh mereka tidak mau mendapatkan hidayah, maka Allah kunci hidayah tersebut dari hati mereka. Maka mereka pun mati dalam keadaan kufur. Eh Abu Jahal, eh Abu Talib, demikian pula Abu Lahab, eh mereka mati dalam keadaan musyrikin dikarenakan mereka tidak mau mendapatkan hidayah bahkan menentang hidayah bahkan memerangi hidayah tersebut falama azaghallahu qulubahum ketika mereka berpaling semakin Allah palingkan dari dari jalannya namun sebaliknya alladzina jahadu fina lanahdiyanum subulana orang-orang yang mencari jalan kami kami akan tunjukkan jalan-jalan kami ya ada hukum sebab akibat dan Allah sekali lagi ketika memberikan hidayah itu karunia darinya dan kalau Allah menyesatkan itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala namanya keadilan menempatkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Bukan adil kalau Allah menyamaratakan semuanya. Tidak mungkin eh, sama hasilnya antara Salman Al Farisi dengan Abu Talib dengan Abu Lahab ya Abu Lahab Abu Talib eh, mereka tidak mau mendapatkan hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apalagi Abu Lahab yang ketika didakwai oleh Rasulullah Ah, malah mencela Rasulullah SAW tabban laka alihada jamaatana. eh, ketika Rasul mengumpulkan kaum Quraisy untuk dakwai masuk Islam eh, Abu Lahab mengatakan celaka ya diri wahai Muhammad apakah karena ini engkau mengumpulkan kami maka turunlah ayat tabat yada abil bin watab ini adalah bentuk dia tidak mau mendapatkan hidayah Allah tutup hidayah tersebut dari dari dirinya. Semua ada hukum sebab akibat dan jangan pernah mengatakan Allah berbuat kezaliman. Tidak ada kezaliman dalam eh, ya takdir dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma ana bidzallamil abid. Tidaklah aku mendolimi eh hamba hambaku. Semuanya sekali lagi antara keadilan dari Allah, antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya namun tetap masalah takdir. Ya, mungkin sebagian antum, wah kok gak selesai-selesai masalah apa? Masalah takdir. Ini sebetulnya masih belum seberapa. Berapa episode kita membahas masalah takdir. Padahal kalau kita mau bahas secara tuntas ini bukunya khusus masalah takdir. Ya. Sifaul Alil fi Masal Qada wal Qadar wal Hikam wa Ta'lil. Eh, karangan Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah khusus eh, spesial edisi takdir. Ya. Ini kalau kita bahas mungkin bisa lima tahun lebih ya ya maka ya inilah ilmu kita ringkasan dari ringkasan ya kita ingin membahas nanti insya Allah menukil dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah eh paling tidak antum tahu eh bahwasanya inilah ya kitab-kitab ulama al sunnah wal jamaah Al Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah berkata al khairu atau judulnya al khair wa syarru bi qadaillah kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis Jibril tentang arkanul iman. Ketika Rasul ber, eh, ketika Rasul SAW menjawab al iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairi wa syarri. Yang terakhir, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, wa yakulun innal khaira wa syarra wal hulwa wal murra biqada'in Allah azza wa jalla. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan yang manis dan yang pahit itu dengan takdir dari Allah azza wa jalla. Amdahu wa qaddarahu. Dialah yang telah mencatatkannya, mentakdirkannya. La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an illa ma Allah. Manusia tidak memiliki bagi diri mereka ya kemadratan maupun kemanfaatan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum fuqara ila Allah azza wa jalla dan bahwasanya manusia itu fakir membutuhkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala la ghina lahum anhu fi kulli waqtin manusia tidak pernah lepas daripada membutuhkan Allah meskipun apa sekejap mata ya selalu manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di sini ada beberapa pembahasan yang pertama tentang ucapan beliau atau innal khaira wa syarra wal hulwa wal murra biqada'in minallah azza wa jalla. Yang baik dan yang jelek, yang manis dan yang pahit itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan, harus kita meyakini dalam masa takdir semua yang terjadi ini adalah apa? ciptaan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dari Allah dan dengan catatan takdir Allah dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Eh, harus selalu diingat empat tingkatan iman kepada takdir. Mengimani semua telah diketahui oleh Allah, semuanya telah dicatat oleh Allah, semua dengan kehendak dari Allah dan semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini kebaikan kejelekan eh, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana pemahaman secara eh, mendalam tentang ucapan ini, eh, kita ingin bacakan dari ucapan Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya beliau tadi Shifa'u Al Alil. Dalam kitab beliau di sini ya. Halaman 575 bab Ar-Rabi' wal Ishrun bab ke 24 Beliau mengatakan dalam babnya fi qauli salaf min usulil iman al imanu bil qadari khairi wa syarri hulwi wa murrihi. Di antara ucapan ulama salaf yaitu bahwasanya di antara prinsip iman adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Kemudian beliau mengatakan, kota qaddama inal qadar la syarafi biwajibil wujuh. Harus diyakini takdir perbuatan Allah itu sebetulnya tidak ada kejelekan sama sekali di dalamnya. Ya. Fa innahu ilmullah wa qudratuhu wa kitabuhu wa masyiatuhu. Karena takdir itu adalah ilmunya Allah, itu adalah kekuasaan Allah, itu adalah catatan Allah dan itu adalah kehendak Allah. Dan kita yakini semua sifat Allah itu baik, semua nama Allah itu husna, yang maha indah, yang maha baik. Ya, tidak ada kejelekan di dalamnya. Wadalika khairun mahdun. Dan itu adalah kebaikan ya 100% itu baik sebetulnya. Wa kamalun mingkuli wajen dan sempurna dari segala sisinya. Itu kalau dari sisi apa? Perbuatan Allah, takdir Allah, semuanya itu baik sempurna 100%, tidak ada cacatnya sama sekali. Ya apalagi kita ingat di antara nama Allah, ya Allahumma antas salam. Ya Allah engkau adalah apa? Assalam. Apa arti salam? alladhi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Ya, kalau kita pahami makna Allahumma antas salam, aslam adalah yang selamat, yang suci dari segala bentuk aib dan kekurangan. Ya, maka sifat Allah demikian. Tidak ada sifat Allah, takdir Allah, perbuatan Allah yang jelek sama sekali. Fasyalu fasyaru ilaisa ila rabbi ta'ala biwajibnal wujuh. Maka kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis ketika Rasul SAW berdoa, beliau mengatakan wasyarru <clears throat> laisa ilaik. Bismillah. Dan kejelekan itu ya Allah tidak disandarkan kepadamu. Ya, nanti akan kita bahas lagi. <clears throat> Fasyarru laisa ila rabbi ta'ala biwajib minal wujuh. Kejelekan itu tidak disandarkan, tidak dinisbatkan kepada Allah dari segala sisinya. La baik dari sisi zat Allah wala fi asma'i dalam nama-nama Allah wala fi sifati dalam sifat-sifat Allah wala fi af'ali bahkan dalam perbuatan Allah tidak ada yang jelek sama sekali wa ma yadkhulu syarrul juz'i al idafi fil maqdil muqaddar namun jeleknya itu ketika disandarkan kepada ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, itu kejelekan yang nisbi yang relatif wa yakunu syarran binisba ila mahallin wa khairan binisba ila mahallin akhar. Mungkin dari sisi ya ketika Allah ciptakan takdir itu di dalam diri makhluk-makhluknya itu ada secara sepintas kejelekannya. Namun dari sisi lain ada kebaikannya. Seperti yang sudah kita contohkan kemarin, penciptaan iblis ya. Secara sepintas itu adalah sumber kejelekan. Namun di balik penciptaan iblis banyak hikmahnya. Yang mana kata Pak ulama dalam kaidahnya ya bahwasanya tidak adanya iblis itu tidak baik, ya. Karena apa? Hikmah di balik diciptanya iblis itu luar biasa banyaknya. Demikian pula musibah yang menimpa kita. Setiap kita pasti timpa musibah, ya. Kalau kita pikirkan secara sepintas, wah kok jelek. Namun kalau kita renungkan secara mendalam seperti yang kita sampaikan eh kemarin, luar biasa hikmahnya, ya. Makanya seorang muslim ya harus betul-betul bijak dalam menghadapi musibah. Ya, jangan hanya apa? Ya, lihat secara sepintas saja, renungkan bahwa balik musibah banyak hikmahnya dan tidak adanya musibah itu tidak baik, ya. Adanya musibah itu lebih baik karena apa? Lebih banyak ya kemaslahatannya, lebih banyak pelajaran yang berharga kalau kita apa? bisa menyikapinya dengan dengan bijak. Waqad yakunu khairan binisba ilal mahal alqaim bihi min wajil kama huwa syarun lahu min wajah. Ya bal hadha huwal ghalib. Ya bahwasanya takdir Allah itu lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Dari sisi yang satu itu kelihatan jelek namun dari sisi yang lain banyak baiknya dan itu yang terbanyak dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha kal qisas seperti hukuman kisos bagi apa? Ya pembunuh Orang yang membunuh wajib dikisos. Walakum fil si hayatun ya ulil albab. Bahwasanya di dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang apa? Yang berakal. Ya, kalau orang itu membunuh orang mukmin, ya tentunya dengan nanti syarat-syaratnya ditentukan oleh al-hakim, al-muslim misalnya, maka apa dia berhak untuk di, dibunuh. Itu banyak kemaslahatannya. Ya mungkin orang orang ham tidak apa suka dengan ini, namun kemaslahatan luar biasa. Dengan dibunuhnya pembunuh seperti ini di kisah tersebut, maka yang lain akan apa? Berpikir seribu kali untuk membunuh orang mukmin. Namun coba kita lihat eh di negeri kita, ketika tidak ada kisah, ya pembunuhan di mana-mana. Ya, setiap hari kita mendengarkan berita-berita tentang apa? Pembunuhan yang sadis. Karena apa? Tidak ada kisos. Ya, karena apa? Ya, hukum Allah itu lebih tahu daripada apa? hukum manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan apa? manusia. Nah, manusia yang ya mereka tidak tahu diri. Wa hada kal qisas wa iqamatil hudud wa qatil kuffar. Demikian pula ia eh, melaksanakan hudud seperti potong tangan bagi pencuri, Ya, ini adalah memberikan efek jerah kepada para pencuri. Namun ketika tidak ada hukum seperti ini, coba lihat di negeri kita, luar biasa pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana. Ya, inilah sekali lagi ketika manusia lalai dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dipraktekkan hukum tersebut, memang kelihatannya jelek secara sepintas, orang dipotong tangannya, namun ya efek ya positifnya luar biasa bagi seluruh negeri. Ya. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qatil kufar. Demikian pula memerangi orang-orang kafir. Jika kaum muslimin sudah kuat, sudah mampu memerangi orang kafir, kelihatannya jelek pertumpahan darah. Namun itu lebih baik, ya. Karena apa? Ya, manusia akan betul-betul menyembah Allah Al-Khaliq. Fa inna syarrun binisba ilaihim. Ya, secara sepintas itu jelek, kelihatannya memotong tangan pencuri, membunuh orang yang apa? Membunuh orang mukmin dengan sengaja misalnya. Kelihatannya jelek, Eh, namun di balik itu hikmahnya apa? Sangat luar biasa. Seperti contoh juga apa kata pak ulama seperti amputasi. Eh, orang yang kena penyakit gula udah bilang dalik. Eh, kemudian sampai dia apa? Eh, perlu eh, difonis oleh dokter untuk diamputasi. Kelihatannya apa? Jelek. Tidak ada orang yang mau dipotong tangannya, dipotong atau sebagian daripada kakinya. Tidak ada yang mau. Namun kalau dipikirkan secara apa? Eh mendalam bahwa saya itu lebih baik karena apa? Menjaga bagian tubuh-tubuh yang yang lainnya. Kelihatannya jelek, ya, namun apa? Hikmah dibaliknya sangat luar biasa. Kita minum obat pahit, namun apa? Efek sampingnya luar biasa. Ini sekali lagi harus kita imani. Ya, kelihatannya jelek, namun dibalik itu banyak hikmah yang yang baik. Makanya orang mukmin ketika ditimpa musibah tidak stres, tidak frustasi, karena dia tahu semua ini ada hikmahnya. Yang penting dia betul-betul di atas ya jalur yang Allah telah gariskan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak apa? Ya, jangan terlalu banyak melapor kepada manusia, ngerengek kepada manusia, terlalu banyak berkeluh kesah kepada manusia. Ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mengatakan, asku basi wa husni ilallah." aku keluhkan ayat eh, kesedihanku, kepedihanku, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini seorang muslim mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, mungkin pada waktu sepertiga malam terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada manusia terkadang kita ditertawai, terkadang kita ditipu oleh manusia. Namun kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan eh, ya eh, wa ida uh, wa Wa iyam saskallah bidhurin fala kasyifa ilahu. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Fa inna sharun binisba ilaihim la min kulli wajhin bal min wajhin duna wajhin. Eh mungkin bagi yang tadi potong tangannya, bagi yang dirajam, bagi yang eh berzina misalnya atau bagi yang dikisos ketika yang membunuh itu jelek bagi mereka. Namun dari sisi yang lain dampak positifnya apa? Lebih baik wa khairan ila ghairihim lima fihi min masati zajar wana kali wadaf inna nasa bi Eh, namun dari sisi yang lain, dari sisi masyarakat itu mereka akan mendapat banyak ya kemaslahatan, banyak apa ke kebaikan-kebaikannya karena itu akan memberikan efek jerah bagi bagi yang lainnya. Wa kadzalikal alam wal amrad in kanat syururan min wajhin fa khairatun min wujuhin adidah. Demikian pula penyakit ya rasa sakit yang diderita oleh sebagian manusia itu memang ada jeleknya dari satu sisi namun dari sisi sisi yang lainnya banyak kebaikannya berapa banyak orang yang sadar ya bertobat kepada Allah dikarenakan apa diberi penyakit contoh eh kalau nggak kena jantung nggak berhenti merokok ya sekarang ini ribut ya harga naik Ya, alhamdulillah orang nggak merokok sudah apa? Nggak bahas masa itu. Alhamdulillah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Terkadang apa? dikasih penyakit dulu baru tobat. Ya, artinya apa? Ada hikmahnya dan itu luar biasa. Masih mending apa? Dikasih sakit kemudian bisa tobat daripada langsung diwafat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah dari musibah apa? La'allahum yarjiun. Agar kalian apa? Eh kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh manusia ketika diberikan banyak proyek pekerjaan sibuk lupa untuk taklim, lupa untuk datang ke majelis ilmu. Namun ketika proyek sedikit ya rajin di masjid ada hikmahnya jangan apa mencela nah takdir Allah subhanahu wa taala semuanya wajib untuk apa disyukuri fal khair wa syarru fi jinsil ladzati wal alam wa naf'i wad darar eh kebaikan dan kejelekan itu seperti eh kenikmatan eh dan juga apa eh rasa sakit wa naf'i wad darar kebaikan dan Wa Wadalika fil maqdil muqaddar la fi nafsi sifat rabbi wa fi'li al-qaim. Intinya kejelekan itu ada pada makhluk. Eh bukan pada Pak, eh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qat ayadisarik syarrun mu'limun darun lahu. Memotong tangan orang yang mencuri itu jelek, ya, bagi sang pencuri. Tentunya dia tidak akan terima ketika beri potong tangannya. Jelek bagi dirinya. Wa amma qadar rabbi dalik wa takdiru alaih fa'adlun wa khairun wa hikmah wa maslahah Adapun ketetapan Allah untuk motong tangan orang tersebut itu adalah keadilan, itu kebaikan dan ada hikmahnya dan ada kemaslahatannya. Kemudian dibahas di sini oleh beliau tadi ada ungkapan beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek, yang manis ataupun yang yang pahit. Ini apa beda dari ungkapan tadi yang baik dengan yang manis, yang eh, jelek dengan yang yang pahit. Kata beliau fa'in kila famal farku baina qaulil qadar khairan wa syarran wa kanu hulwan wa murran. Ya, apa bedanya takdir yang baik dan yang jelek dengan kata-kata takdir yang manis dan yang pahit? Kila al halawatu wal mararatu ta'udu ila mubasyati asbab fil ajili. Eh bahwasanya rasa manis, rasa pahit itu ketika dalam proses orang itu menghadapi ya takdir Allah Subhanahu wa taala eh ketika dia misalnya mendapatkan banyak harta, dia eh merasa apa? eh, ya, merasa nikmat, manis hidupnya. Eh ketika dia diberikan kemiskinan, rasanya apa? Pahit hidupnya. Ini prosesnya. Wal khairu syarru yaji ila husnil aqibah wa su'iha. Adapun kebaikan dan kejelekan itu dilihat pada akhirnya. Apa sikap dia ketika mendapatkan nikmat tersebut? Ia kelihatannya apa? manis. Namun kalau dia salah gunakan ini eh, mata tersebut akan menjadi jelek baginya. Artinya sekali lagi, kata-kata manis dan pahit ini pada waktu proses menjalankan takdir Allah tersebut. Namun baik dan jeleknya itu pada akhir daripada takdir tersebut. Ya, kalau dia menjalankan ya takdir tersebut dengan baik, maka dia akan menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah, rasa eh, manis dan baik ya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan sini, fahuwa hulwun wa murun fi mabda'i wa awalihi. Ya, dia menghadapi kemanis rasa manis, rasa pahit pada awal proses dia melaksanakan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa khain wa syarun fi muntaha wa akibatah. Eh, namun kebaikan, kejelekan takdir yang dia rasakan itu nanti pada akhirnya. Wa qad Allah subhanahu sunnata wa adatahu ala anna halawatal asbab fil ajil taqibul mararah fil ajil. Harus diingat bahwasanya di antara sunnatullah ini yang perlu untuk kita pegangi. Terkadang ya manisnya kehidupan kita ini nanti pada akhirnya itu akan jelek ya. Berapa banyak ya ini ya bisa kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang gagal hidupnya karena banyak harta ya. Anaknya anak udah bilang mendalik ya kena narkoba. Kenapa? Ada uang ya anaknya kena kasus kayak eh, kriminal dikarenakan juga apa? Dia banyak hartanya. Karena apa? Dia lalai mengurus anaknya karena dia apa? Banyak proyeknya. Ini kenikmatan, kema rasa manis yang akhirnya apa? Yang akhirnya jelek. Makanya antum harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa antakrau syai'an wa huwa Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagimu. Mungkin sekarang kelihatannya apa? Kita eh sakit, Eh kita pahit rasanya hidup ini. Namun apa? Ingat, insya Allah akibatnya akan apa? Akan baik. Seperti kita minum obat. Eh, namun sekali lagi harus sikapi dengan apa? Bijak. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa asa antak syai'an wa wa lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci itu apa? Baik bagimu. Kalau kita mungkin bisa menengok kisah Rasul SAW dahulu. Jangankan kita, Rasul SAW terkena musibah. Di antara musibahnya apa? Beliau ya mendapatkan fitnah alias tuduhan dusta terhadap istri beliau Aisyah radhiallahu anha. Ya, kisahnya soal sudah Ma'ruf ketika Aisyah ketinggalan dari rombongan pasukan perang bersama Rasulullah SAW, beliau apa ditemukan seorang sahabat, kemudian seorang munafik ya yang bernama Abdullah bin Ubay. Ya, seorang rasul munafik, dadakot munafik menyebarkan isu bahwasanya Aisyah eh, berselingkuh dengan seorang sahabat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarlakum bal huwa lakum. Allah mengatakan sesungguhnya yang menyebarkan isu-isu dusta tersebut, eh kok gosip yang murahan tersebut adalah di antara kalian, eh di antaranya orang-orang munafik tersebut. Ya eh, pelopornya adalah Abdullah bin eh, Ubay bin Salul, qatalahullah apa kata Allah? La tahsabuhu syarallakum. Jangan kalian kira wahai Muhammad ya ini khususnya kepada Nabi Muhammad la tahsabu syarallakum. jangan dikira kejadian ini jelek bagi kalian bal huwa bahkan itu baik bagi kalian ya secara sepintas apa jelek ya rumah tangga digoyang-ganjing dengan apa fitnah ya gosip perselingkuhan padahal tidak benar ini kelakuan orang-orang munafikin dan sampai sekarang seperti itu juga orang-orang munafikin ya namun kata Allah balu wa ya, bahwasanya itu baik bagi kalian. Karena apa? Semakin kalian digosipi, semakin kalian difitnah, pahala terus akan mengalir di akhirat, ya. Gratis diberikan pahala. Tanpa kalian beribadah, kalian mendapatkan apa? Pahala. Ingat hadis apa? Al-Muflis. Eh, ketika Rasul SAW mengatakan atau nama Al-Muflis, apa kalian tahu tentang orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan Al-Muflis adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Rasul bukan itu. Namun muflis adalah yang datang dengan hasanat kaljibal, yang datang dengan pahala sebesar gunung. Namun dia mencaci maki saudaranya, ya dia eh, merusak kehormatan saudaranya, maka pada hari kiamat dia ambil kebaikan-kebaikannya diberikan kepada yang apa? Di Didolimi tadi. Diberikan secara apa? Gratis. La sabu syarulakum. Kata Allah, jangan kalian kira itu jelek. Padahal pahit rasanya. Nah, namun apa? Akibatnya baik. Ya, maka sekali lagi, Ketika kita ditimpa musibah, ingat ya. Itu kelihatannya jelek, namun dibalik sama itu banyak kebaikannya. Yang penting kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa menit? Ya, ini yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah ini kita bawakan juga dari ucapan Asyik Abdul Muhsin Al-Abbad eh, karena saya kira ini bagus ucapannya tentang masalah ini apalagi masalah takdir ini masalah yang ya bisa dikatakan masalah yang pelik ya harus berhati-hati Rasul pernah mengatakan ida dzukral qadar faamsiku apabila kalian disebut masalah takdir jaga lisan ya karena jangan sampai kalian salah ya omong salah ucap nanti akhirnya apa? Ya, menuduh dengan tuduhan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam atau Hawi rahimahullah juga pernah mengingatkan kita akan berbah akan bahayanya kalau kita berbicara masa takdir tanpa tanpa ilmu, tanpa bimbingan para al ulama. Imam Tahawi mengatakan wa asul qadari sirrallahi taala fi khalqihi lam yattali ali malakun muqarrabun wala nabin mursalun. Asal takdir itu adalah rahasia ilahi. Kata ada yang tahu. Lama lakun mukarabun wala nabiyyun mursalun. Bahkan para nabi, para malaikat ya, tidak ada yang tahu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita nanti kaya, nanti miskin, kita masuk surga, masuk neraka, tidak yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kata beliau, "Wa ta'ammuk wa nadar fi dzalik zari'atul khidlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan." terlalu mendalam-dalami masa takdir tentunya tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama, itu adalah darajatul tughyan, bentuk melampaui batas. Wasulamul herman, itu tangga menuju kepada yang haram ya, dan menuju kepada kesesatan. Kemudian beliau mengatakan ya, fal hadar al hadar min dalik fikran wa nadran wa waswasatan. Maka berhati-hatilah dalam masalah apa? Berbicara masalah takdir baik ya dalam sisi memikirkannya atau dalam hati kita hati-hati masa takdir fa innallaha tawa ilmal qadari an anamihi karena Allah menyimpan ilmu takdir itu dalam dirinya sendiri ya menyembunyikannya dari manusia oleh karena itulah Allah mengatakan la yusalu amma yafalu wahum yusalun. Makanya Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat demikian. Namun manusia yang akan apa? ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah dalam hati kita ya terus ada was-was. Kenapa? Mengapa Allah menciptakan aku seperti ini? Mengapa dan seterusnya? Ya. Maka harus apa kita perangi? La yus'alu Allah tidak bertanya kenapa Allah berbuat demikian. Karena Allah Al-Khaliq, Allah fa'alu lima yurid. Yang ditanya ada kita. Kita sebagai hambanya. Jangan apa protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala eh, maka sekali lagi harus kita berhati-hati. Ya saya rasa cukup. Ini agak panjang ucapan uh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang masa takdir ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Eh jangan pernah bosan, jangan dikira ini kita terlalu melampaui batas. Padahal apa? Masih berapa halaman saja dibandingkan ini ada uh, kalau kita lihat ada 700 halaman. Ya kalau mau dibahas tadi 5 tahun belum selesai. Ya kita Nah, tidak ada rotan akar pun jadi. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husul khatimah. Aku qali hada wa akhu da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.uvstore.com.